Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Kita sekarang masih berada di akhir-akhir daripada kitab ini halaman 356. 356. Terakhir kita ambil masalah apa kemarin? Masalah isim mufrad atau jamak. Kalau mudhaf itu hukumnya apa? Umum. Memberikan faedah umum. Mufrad atau jamak itu kalau mudhaf maknanya apa? umum. Wa in ta'uddu nikmatallahi. Nikmatun mufrad enggak? Mufrad. Mudhaf adalah lafzul Jalalah. Nikmatallahi. Berarti satu nikmat atau semua nikmat? Semua nikmat umum. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah semua nikmat umum, enggak akan mampu menghitungnya. Seperti itu maknanya. Kita lihat lagi. Halaman 356 bagian atas itu, wa bina'an 'ala dzalik law qala rajul Dibangun di atas kaidah tersebut, kalau seandainya ada yang mengatakan zaujati talik. Istriku aku ceraikan. Walau iddat zaujat padahal dia punya banyak istri. Istri yang mana nih kira-kira ini yang ceraikan? Kalau zaujati lafadznya apa? Mufrad mudhaf ya mutakallim. Zaujati. Istriku aku ceraikan. Istri yang mana ini? Nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Umum nggak awal mulanya? Umum. Zaujati talik. Istriku aku cerai. Wah, bingung istrinya yang mana ini? Orang istrinya udah belajar usul itu loh. Paham dia. Wah, ini lafadznya lafadz apa? Mufrad mudhaf. Yang mana? Yang mau diceraikan ini. Penting nih ya, kita lihat. Walahu iddatu zaujat. Dia memiliki apa? Memiliki beberapa istri. Fahuna Nah, barakallahu fikum tutlaq kullu zaujat. Di sini diitlakkan, eh, digunakan diitlakkan mengena semua istrinya. Kalau lafadznya zaujati talik. Zaujatun mufrad enggak? Mufrad, ya enggak? Kalau istriku berarti apa? Zaujati. Mudhaf berarti mutakalim. Mufrad mudhaf maknanya umum. Istriku aku cerai. Walaupun istrinya empat, kena semua itu. Walaupun dia lafaznya mufrad. Karena pakai apa? Mufrad mudhaf. Secara bahasa Arab nih ya. Kita lihat lagi. Li'anna zaujati mufradun mudhaf. Mufradun mufrad mudhaf. Dikarenakan lafaz zaujati itu mufrad dan mudhaf. Paham salah nih? Mudhafnya berapa? Ya mutakallim. Mahfum Bang? Ewa. ya mutakallim mudhafnya. Mudhaf ilaihnya ya mutakallim, zaujah ini mudhafnya kepada ya mutakallim. Illa bi niatin, aw qarinatin, kecuali dengan niat. Kecuali dengan niatan atau qarinah atau tanda. Kalau niat bagaimana? Aman niyatu fa an yanwiya bi qawlihi zaujati wahidatun minhunna. Dia niatkan. Nah, kalau dengan niatan adalah fa an yanwiya, dia meniatkan bi qawlihi dengan ucapan zaujati wahidatun minhunna, salah satu antara mereka. Zaujati talik, istriku aku cerai. Dia meniatkan dalam hatinya yang namanya Sukainah misalkan. Ya enggak ada aja ya. Sukainah misalkan. Wah. Sukainah ini dari empat istri itu namanya pertama Mahmudah, kedua Sakinah, ketiga Sukainah. Paham ya? Yang keempat Miskinah. Paham ya? Nah, ternyata yang diniatkan itu apa? Zaujati Talib, istriku aku cerai. Yang dia diniatkan Sukainah. Risikonya yang kena gitu loh, secara niat. Orang nggak tahu yang mana itu. Yang antum yang mana? Ah. ah, innamal a'malu binniyat. Dia niatkan sukainah, sukainah yang kena. Paham maksudnya ya? Contoh itu biar tambah paham. Wa amal qarinatu ka'an tadkur. an eh indahu ihdahunna bisu'in. Adapun dengan cara tanda, tanda yang siapa yang diceraikan ini, Naam ka'antutkan endahu ihdahunna seperti contohnya salah satu di antara mereka disebutkan di sisinya bisu bisuin dengan sebutan jelek. Nah, sebutan jelek fayaqul zaujati taalek. Sebutan jelek itu maksudnya bagaimana? Dia nyebutkan nah itu orangnya uh, istri yang pelit, istri yang tidak setia, setiap kali pulang kerja nggak pernah bikin teh, kemudian baju pun nyuci sendiri, kemudian pakaian nggak pernah disetrikakan, misalkan dia nyebutkan jelek-jelek tentang Sukainah itu. Setelah itu ngomong zaujati talib, istriku aku cerai. Korinahnya siapa kira yang cerai? Sukainah atau Mahmudah? Sukainah. Karena sebelumnya ada pendahuluan. Disebutkan dengan apa? Dengan sifat yang jelek tadi itu. Mahfud salah Abdul Rahman? Eh? Ayo. Pahami baik-baik ini penting ini karena lafadznya kembali ke lafadz Arab ini ya. Ayo. Fahunal Korinah tadullu ala annahu arada wahidatan. Maka di sini Korinahnya menunjukkan bahwasanya dia inginnya satu saja. Ayo. Sudah jelas ya sekarang ya. Jadi kalau lafadznya man zau jadi talik enggak ada niatan wala ada qarinah kembali ke umum, semuanya tercerai. Ya. Semuanya apa kena lafaz cerai tadi itu. Yang kedua, contoh yang lain. Wa mithlu qawlu 'abdi hur. Budakku merdeka. Budak yang mana ini? Abdun mufrad enggak? Mufrad. Mudhaf berapa? Ya mutakallim abdi, budakku. Budakku merdeka. Budak yang mana? Dia punya budaknya cuma ada tiga. Pertama, Hamid Kedua Humaid, ketiga Mahmud. Budaknya tiga. Dia ngomong abdi hur, budak merdeka. Itu hukum asalnya kena semua enggak? Kena semua enggak hukum asalnya? Kena, kecuali dengan adanya niat atau korinah. Yang mana? Budak yang mana? Jangan-jangan Mahmud, bukan. Jangan-jangan Humaid, bukan juga. Jangan-jangan Hamid. Nah, cek, kita cek lagi bagaimana cara untuk mengetahuinya. Ternyata di sini budaknya tiga, bukan tiga, ada sepuluh. Walahu asro abud. Wal hawa asyratu abud dia memiliki 10 budak. Fa innahum ya fa innahum ya'taqinam. Fa innahum yu'taquna kulluhum, maka mereka semuanya akan dimerdekakan. Yu'taqun dimerdekakan semuanya. Illa bi niyatin aw qarinatin aw wasfin muayyan, kecuali dengan suatu niat atau tanda atau sifat tertentu. Misal abdi fulan. Ya wah, ini berarti jelas nih. Budakku si fulan Mahmud Hur. Berarti siapa yang merdeka? Mahmud karena disebutkan au abdit tawil atau budakku yang tinggi hur merdeka. Siapa yang tinggi ini? Misalkan yang tinggi Mahmud dan Mahmud yang kena. Paham ya? Awil qasir atau budakku yang pendek. Nah, pendek kekar dia. Paham ya? Nah, <laughs> barakallahu fikum pendekar, pendek kekar. Ewa, budakku yang pendek merdeka. Siapa ternyata? Humaid misalkan, udah kena Humaid. Au ma'asbatir atau yang semisalnya. Jadi semua dengan korinah ya, korinah atau tanda tadi itu. Faham? Tapi kalau diglobalkan masuk dalam keumuman. Faham maksudnya? Ayo, Pak. Kadzalika al-jam' ya'um idza kana mudhafan. dikit lagi. Seperti itu pula jamak itu memberikan faedah umum apabila dia mudhaf. Misal qauli ta'ala seperti perkataan Allah Ta'ala, "Fadhkuru ala Allahi." Ala itu artinya ni'am. Ala itu artinya ni'am. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah taala. Sekarang ala jamak di situ. Mudhaf adalah lafzul Allah. Paham ya? Nah, berarti maknanya apa? Ingatlah semua nikmat-nikmat Allah taala. Wa mislu qouli ta'ala fa bi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Maka dengan nikmat Allah taala yang manakah yang kalian dustakan? Paham ya? Nikmat yang manakah yang kalian dustakan? Ala itu nikmat ya. Ewa eh, na'am. Fahad ya'um kullal ala. Ini umum Mentaku semua nikmat walawin fusila 'anil idhafah wa kana ala faqat fa innahu la yadul al umum. Kalau seandainya dipisahkan dari idhafah cuman ala gitu saja, Nisaya apa? Nisaya tidak menunjukkan umum. Faham soal ini? Ayo, jadi menunjukkan umum karena mudhaf. Yang terakhir Wa mislu qawli ta'ala Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Di situ yang diambil syahidnya adalah apa? Min ibadikum wa imaikum. dari budak-budak laki kalian dan juga budak-budak wanita kalian. Ini umum. Kita lihat. Faqalu min ibadikum wa imaikum yashmal kulla 'abdin wa kulla amah, ya kan? mencakup semua budak laki-laki dan semua budak perempuan. Abdun itu budak laki-laki. Kalau amatun budak perempuan. Kalau amatullah itu untuk perempuan. Kalau laki-laki Abdullah. Paham ya? Amatur Rahman itu kalau perempuan, kalau laki-laki Abdurrahman. Paham ya? Naam. Amatur Razzaq. Eh, itu apa? Perempuan laki-laki Abdur Razzaq. Paham ya? Contoh, maksudnya kalau antum dengar nama kok Amatullah siapa? Amatullah apa? Amatullah itu hamba Allah, perempuan amatun. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Fa idza qala ar-rajul abidi ahrar, budak-budakku merdeka. Naam, syamala kull 'abdin lah, maka mencakup semua budak miliknya. Fa idza qala imai ahrar, kalau dia mengatakan budak-budak perempuanku merdeka, syamala kull amatun lah, mencakup semua budak wanita miliknya. Walau qala tolak tunisa'i. Kalau dia mengatakan aku ceraikan istri-istriku. Berarti berapa orang? Istri-istriku beri banyak kan? Semuanya kena. Nah, syamala kulla zaujatin lah, mencakup semua istri miliknya. Walau tolak tun murati, ya, aku ceraikan istriku, imroati mufrad. Syamala kulla imra'atin aida. Ini juga mencakup, kita lewati ya, mencakup semua istrinya kena juga karena mufrad mudhaf. Wa min dzalika qala Rasul sallallahu termasuk di antaranya adalah perkataan Rasulullah sallallahu assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Ibadillah jamak enggak ibad? Jamak. Lafdzul jalal Allah mudhaf ilaih bukan? Ewa. Berarti apa? Assalamu alaina. Keselamatan untuk kami wa ala ibadillah sholihin dan untuk hamba-hamba Allah Taala yang saleh semuanya, hamba Allah Taala yang saleh, baik penduduk langit maupun penduduk bumi. Ewa. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa idza qultum hadza asaba kullu 'abdin mis sama' wal ardh Au bainas samal ard, masyaallah. Apabila kamu mengucapkan seperti ini, maka doa tersebut akan mencakup mengena setiap hamba yang di langit dan di bumi atau yang ada di antara langit dan bumi, kena semuanya. Karena lafaznya umum ibadallah, ibadillah, ibadullah, ibadun jamak mudhaf kepada jalal Allah. Mohon salah ya. yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.